Itu melanjutkan tentang wasiat-wasiat untuk para penuntut ilmu ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan Kemarin sudah kita bahas beberapa wasiat ya untuk penuntut ilmu. Di antara wasiat al-wasaya li talibil ilmi untuk penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu at tasabbut fin naqli Antara nasihat yang beliau sampaikan di dalam buku ini <clears throat> Al-hadar min al-istishhad bil akhbar ad-dha'ifah wal mawdu'ah Al-hadar min al-istishhad bil akhbar ad-dha'ifah wal mawdu'ah Ya kata beliau yaitu al-hadar waspada minal istishhad untuk berdalil atau membawa hadis-hadis yang doif dan palsu. Ini nasihat ya untuk para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sangat penting sekali ya, akhi ya. Kata beliau, "Wahada mimma buliya bihi ba'dhu man yantasibuna ila al-ilmi." Wa anta ta'lamu anna al-'ammata idza sami'u mimman yantasibu ila al-ilmi kalaman wa ja'alahu kalamahu hujjah. Ini perkara ini banyak orang yang tidak ya, tidak memperhatikannya. Ya terutama dari kalangan para penuntut ilmu dan ahli ilmu atau orang-orang yang didisebatkan kepadanya ilmu. Ya. Dan engkau tahu kata beliau bahwa orang-orang awam kalau mendengar dari orang yang disebatkan kepada ilmu, pasti mereka akan menjadikannya sebagai hujah. Fakam min rajulin qad naqala khabaran dha'ifan aw mawdu'an kata beliau. Berapa banyak seseorang atau penuntut ilmu menukil kabar yang ternyata kabar itu dhaif atau palsu ini kalau ditanya dari mana dasarnya, jawabnya itu ya dari khutbah fulan bin fulan. Ini akhbar, khobar-khobar yang lemah. Ini ya bukan cuma dalam masalah hadis, Bukan cuma dalam masalah hadis akan tetapi juga di dalam menukil perkataan-perkataan para para ulama. Maka dari itulah ya sudah kita bahas kemarin itu tentang pentingnya at-tasabbut yaitu apa namanya? At-tasabbut ya, itu memeriksa dengan teliti. Setiap kabar yang datang, apalagi masalah yang berhubungan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berani untuk mengucapkan qala Rasulullah kecuali setelah kita yakini bahwa hadis itu sahih. Kalau kita ya menyampaikan hadis dan ternyata hadis itu ya misalnya kita tidak tahu atau kita ragu bahwa hadis ini sahih apa dhaif. Kemudian kita sampaikan juga. Padahal kita tidak tahu ya derajat hadis ini. Ini dikhawatirkan kata Ibnu Hibban termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya ketika membawakan hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin Barang siapa yang menyampaikan dariku hadis yang masih diperkirakan bahwa itu dusta, lihat. Yura annahu kadhibun. Fa ahad fahuwa ahadul kadhibain fahuwa ahadul kadibin maka ia termasuk orang-orang yang berdusta kata beliau faman syakka fi riwayati siapa saja orang yang masih ragu di dalam membawakan atau meriwayatkan hadis apakah hadis ini sahih atau dhaif masih ragu dia tapi dia masih sampaikan juga maka ia masuk di dalam khabar atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi Kef, ya ini orang yang masih ragu orang yang masih ragu itu biasanya mas ragu, ragu itu ya asalnya dari apa ragu itu asalnya dari kita sudah belajar dan mempelajarinya tapi kita masih ragu ini sohe apa doef kan gitu gimana dengan orang yang nggak tahu sama sekali asal comot ada hadis sampaikan sampaikan begitu subhanallah ya yeah. Lebih-lebih naudzubillahnya banyak penuntut ilmu begitu sangat mudah gampang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal pertama barangkali ia tidak begitu menguasai lafaz daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Faidah selanjutnya Kata beliau, Ham, hamlu mudzakkiratin saghiratin litaqiidil fawaidi wal masail. Jangan lupa untuk selalu membawa buku kecil. Ya, dalam rangka apa mencatat masalah-masalah yang sifatnya penting. Makanya penuntut ilmu itu usahakan ya ada buku catatan buku catatannya kalau misalnya nggak gede ya kecil lah yang bisa antum bisa bawa-bawa kemana-mana menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memang beda ya kalau para penuntut ilmu terlebih ya, di zaman terdahulu itu mereka selalu bawa kitab atau buku baku tulis ya sebab para ulama terdahulu tuh subhanallah pemikirannya setiap harinya kepada ilmu Makanya Ibnu Jau, Ibn Jauzi menulis buku yang berjudul Saidul Khatir. Ya tahu Said, Said artinya memburu, Al Khatir artinya yang melintas di kepala. Terkadang kita ya, kita sedang diam merenungkan sebuah hadis atau ilmu. Ternyata lewat sebuah faidah yang barangkali kita akan lupa suatu ketika. Nah, sama Ibnu Jauzi dicatat ini ya faidah-faidah yang lewat terlintas di kepala itu jadi buku judulnya Saidul Saidul Khatir Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad di dalam perjalanan yang terlintas di kepalanya dicatatnya dicatatnya dicatatnya jadi buku Zadul Ma'ad ya luar biasa memang beda antara kita dengan dengan mereka kalau kita udah hafalannya lemah, ya, udah mikirnya macam-macam, sudah gitu nggak mau apa menulis lagi, nggak mau bawa buku lagi. Ini sulit ya, Ya, makanya usahakan antum nuntut ilmu bawa buku. Ya setidaknya buku untuk menulis. Apa sih susahnya? Ya untuk beli buku tulis, beli pulpen satu. Itu kewajiban. Dia masuk dalam kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban dengan kecuali dengan melakukan suatu perbuatan maka melakukan perbuatan itu hukumnya wajib. Antum menuntut ilmu tidak sempurna kecuali dengan menulis. Ya kan? Kecuali kalau antum ya kayak Imam Bukhari. Ya, dengerin langsung hafal semuanya ya bagaikan kaset kalau seperti itu nggak jadi masalah ya kita ini siapalah ya hafalan kita ini masih banyak errornya mas maka dari itu akal Islam kata beliau jangan lupa ya membawa kitab kecil ya untuk menulis faidah-faidah penting di situ Ya usahakan antum bisa misalnya membawa kitab kecil itu berupa hafalan. Antum tulis hadis dalam satu lembar dibawa kemana-mana sambil antum menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah faedahnya besar sekali ya akhi. Ya daripada antum misalnya ya, naik di angkot ya kepikirannya kemana-mana menerawang nggak yang nggak ada maslahatnya antum lebih baik bawa ya buku kecil hadis misalnya 40 hadis arba'in an-nawawiyah coba hafalkan coba bayangkan antum pergi ke kantor itu barangkali kalau setiap hari antum lakukan itu aneh yakin hafal antum arba'in nawawiyah iya enggak iya ya banyak tiara antum yang mungkin kerjanya di Jakarta misalnya ya, sambil macet di jalan bom ngapain coba ya matanya lalat lihat sini lamun nggak ada manfaatnya nah ini waktu itu seorang penuntut ilmu mensiasati seperti itu untuk ya hal-hal yang sifatnya manfaat menambah hafalan ya antum yang misalnya ingin bisa bahasa Arab dengan mudakirah sedikit yang kecil itu antum bisa cantumkan apa kosakata kosakata ya untuk menambah apa namanya kosakata yang ingin kita hafalkan, masya Allah. Jadi catat setiap hari masya Allah itu manfaat sekali ya akal Islam, ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya buku kecil yang selalu kita bawa ke mana mana itu penting. Ya untuk senantiasa kita murajaah, menambah hafalan, menambah ya kosakata dan yang lainnya. Subhanallah. Wasiat selanjutnya kata beliau ziaratul maktabat wal ittila ala ma jadda minal kutub. Jangan lupa kita itu hendaknya suka berkunjung ke perpustakaan. Ya akhi, orang yang suka berkunjung ke perpustakaan menunjukkan dia memang suka kepada buku. Ya. Jangan cuma pergi kalau ya Sabtu Minggu pergi kemana Mas? Wah besok Insya Allah ke Taman Mini, masya Allah. Besoknya lagi kemana? Itu ke Taman Safari. Ngapain? Biasa ziarah sama wau. Ya, eh, daripada itu antum pergi ke maktabah, ya perpustakaan, masya Allah. Kalau para ulama, kalau orang yang subhanallah ya, orang yang sudah betul-betul di dalam hatinya cinta kepada ilmu itu melihat perpustakaan bagaikan melihat taman bunga yang indah gitu loh. Senang dia ya dengan buku-buku yang banyak. Senang dia seperti itu. Maka kata beliau ziarah maktabah. Ya berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku barangkali ada buku-buku yang bermanfaat buat antum ya ada buku-buku baru yang belum pernah antum baca sebelumnya ya kemudian antum di situ masya Allah bisa mengambil faidah-faidah yang subhanallah itu insya Allah bermanfaat buat kita ya kemudian kata beliau di antara faidah atau wasiat yaitu al-hirsu ala qira'atil kutub allati tubayyinu istilahal muallifin atubayyinu manhajal kitab aw mabahithal kitab kata beliau kalau kita membaca buku usahakan baca dulu mukodimahnya Sebab dari mukaddimah itu terkadang si penulis memberikan rumus-rumus yang mungkin barangkali khusus buat dia, tidak untuk orang lain. Iya. Berapa banyak para ulama terdahulu menulis buku mereka menyebutkan di dalam mukodimahnya itu istilah-istilah yang hendaknya difahami ketika membaca buku. Nah, ini penting kata beliau. Ya. Di antaranya ada mutasaruk fi fahmil kalam. Jangan tergesa-gesa di dalam memahami sebuah pembicaraan atau sebuah bacaan. Kalau antum baca buku, jangan tergesa-gesa. Fahami secara detail. Ya. Terkadang ada kebiasaan apa namanya ya, ingin segera cepat-cepat ngabisin buku. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia terkadang membacanya tidak dengan pemahaman. Kalau dahulu Ibnu Qayyim atau Ibnu Ibn, Al-Hafidh Ibnu Hajar membaca buku itu tiga kali. Ya. Yang pertama membaca sebatas membaca. Yang kedua atau fahmin watadabur, Membaca dengan tadabur dan pemahaman yang dalam. Yang ketiga dihafalin. Itu memang kebiasaan para ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar ya rahimahullah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang dalam. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan yang kuat sekali. Maka ya akal Islam kata beliau, ya kita hendaklah berusaha untuk memahami ya buku yang sedang kita baca atau penjelasan yang di, disampaikan oleh ustadz dengan pemahaman yang betul-betul kuat. Ya. Kata beliau, sawaan kanal kalamu makruan atau masmu'an, sama saja pembicaraan itu yang dibaca di dalam buku ataupun yang didengar. Waqad dzakara Ibnu Qayyim an Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala annahu kana idza sa'alahu sa'il qala lahu a'id fa in a'ada su'al kama sa'alahu anhu awwalan ajabahu wa illa lam yujibhu. Ya adalah Ayyub As-Sikhtiyani semoga Allah merahmatinya. Beliau kalau ditanya tentang satu pertanyaan Beliau berkata kepada penanyanya, coba ulangi. Kalau mengulangi, dijawab. Kalau enggak, enggak mau dijawab. Nah, ini penting, ya. Karena terkadang ada orang <clears throat> salah faham di dalam mem apa memahami pertanyaan, akhirnya apa? Pertanyaannya ke sini, jawabannya ke sana kan jadi saya enggak nyambung. Ya, akibat daripada salah di dalam apa? Ya, memahami. Kemudian fa, apa na, wasiat selanjutnya al iksa min qiraati kutubil fatawa. Banyak-banyak membaca buku-buku fatwa. Ya, banyak-banyak membaca buku-buku fatwa. Alhamdulillah ya. Bagi mereka yang bisa bahasa Arab fatwa banyak. Fatwa Syekh Utsaimin berapa jilid? Fatwa Syekh bin Baz berapa jilid itu? Fatawala jenada imah berjilid-jilid 15 jilid lebih. Ya belum lagi fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah 35 jilid. Fatwa banyak sekali alhamdulillah. Maka penuntut ilmu ya lebih banyak membaca tentang fatwa-fatwa. Ya, sehingga apa manfaatnya membaca kitab fatwa itu ya akhi? Pertama bahwa kita ini masih penuntut ilmu. Kita bukan bukan ulama. Sehingga pada waktu itu banyak terkadang ya masalah-masalah yang barangkali ada dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan apa yang difatwakan oleh alim ulama ini. Ya barangkali suatu ketika kita misalnya ditanya ya sama orang dan saya, kita ingat ternyata sudah ada fatwa dari Syekh bin Bas. Mudah kan? Oh iya ada fatwa dari Syekh bin Bas. Daripada antum capek-capek menjawab dengan akal sendiri, ya dengan pendapat sendiri bukankah lebih bagi dan selamat untuk menyandarkan kepada para para ulama alhamdulillah ya maka baca ya kitab-kitab fatwa banyakin antum beli itu kitab-kitab tentang masa tentang fatwa-fatwa para ulama tapi tapi yang harus diingat tentu ya akhi ya ulama-ulama yang betul-betul kokoh keilmuannya ya bukan sebarang ulama Wasiat selanjutnya ada mutasarru fin nafyil am Jangan tergesa-gesa untuk berkata tidak ada. Jangan tergesa-gesa untuk berkata apa? Tidak ada. Karena akhi, manusia itu ya untuk men, apa namanya menyebutkan apa yang ia ketahui lebih mampu daripada menyebutkan apa yang ia tidak ketahui artinya yang kita tidak ketahui itu lebih banyak daripada yang kita yang kita ketahui ya maka dari itulah ya kita berusaha <clears throat> Untuk apa? Ya untuk jangan segera atau jangan kita ini tergesa-gesa mengatakan ah itu tidak ada. Itu tidak ada sunnahnya. Ah itu tidak ada dalilnya. Ya mending kalau ente hafal kutubus sitah gitu, baca kutubus sitah, ente bisa pastikan tidak ada dalilnya betul. Atau antum seperti Syekhul Islam Taimiyah yang kalau dikatakan bahwa ada hadis yang tidak dihafal Ibnu Taimiyah bukan hadis gitu kan. Ini saya Bukhari belum pernah baca. Baru Arba'in Nawawi 40 hadis saja udah pinter. Oh, nggak ada hadisnya itu. Masya Allah. Siapa ente? Ya. Yeah. Kalau ulama besar yang mengatakan tidak ada hadisnya, ulama yang betul-betul sudah kenyang dengan hadis-hadis Nabi SAW, ya kita terima. Ya mereka, ya pantas untuk mengatakan. Tapi subhanallah, adab para ulama terdahulu Saking tawadunya apa? Saya belum menemukan hadis ini. Mereka tidak mengatakan, oh nggak ada hadis itu. Ini hati-hati ya, akhi ya. Ta'adub fil kalam, beradab di dalam perkataan. Karena ilmu itu terkadang terus bertambah. Hari ini mungkin kita belum menemukan, barangkali besok kita menemukan. Ya. Kata beliau, وأذكر أنني كنت في منى في مجلس مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله منذ زمن طويل Saya masih ingat kata beliau ketika aku di, di Mina di majlis Syekh Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya di zaman yang sudah lama itu di tahun 1398 kata beliau Fasa'ala ahaduhum su'alan wa dzakara fi tad'ifan mutlaqan li hadis. Lalu kemudian ada orang bertanya kepada dia tentang sebuah pertanyaan. Dan dia tampaknya menyatakan hadis itu doif gitu loh. Hadis itu doif. Wa qala lam yarit lahu tarikun sahih. Dan orang itu berkata tidak ada satupun jalan yang sahih tentang hadis itu. Ya. Faqala Syekh, maka Syekh Albani berkata kepada orang itu, "Amma qauluka lam yarid hada." Adapun perkataan kamu tadi tidak ada satupun jalan yang sahih untuk hadis ini. Fakat yakunu kadiban. Bisa jadi dusta. Bisa jadi salah. Ya. لأنه قد جربوا min tariqin sahihin la ta'lamuhu anta. Karena bisa jadi ada jalan yang sahih yang kamu belum tahu. Kok tergesa-gesa banget sih kamu untuk mengatakan nggak ada jalan yang sahih gitu loh. Ya. Faqaluka bihada nafil am yu'tabaru takdiban di kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkataan kamu dengan tegas Ya, padahal kamu belum meneliti semuanya dan kamu berani mengatakan tidak ada jalan yang sahih padahal kamu belum memeriksanya itu bisa jadi kamu berdusta atas nabi atas nama nabi eh, atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau fa in kunta wala budda mutakallima kalaupun kamu hendak mengucapkan itu maka kata beliau ucapkan ala hasbi ilmi ini sesuai dengan pengetahuan saya. Ini sepanjang yang saya ketahui. Begitu subhanallah ya, para ulama mengajarkan kita adab. Ini terkadang penuntut ilmu baru nuntut ilmu semangat. Wah, itu nggak ada dalilnya tuh, bid'ah. <laughs> Masya Allah. Ya, Syekh Albani saja menyuruh kita untuk ta'adub dalam berkata. Sepengetahuan saya, Sepanjang yang saya pelajari, saya belum menemukan hadis itu ada jalan yang sahih. Ini adab. Ya. Maka akal Islam azan ya Allah kata beliau idan kalau begitu. Idza bahasta an haditsin walam tajitu kalau kamu misalnya mencari suatu hadis dan kamu ya belum menemukannya, fakul lam ajid hadis al hasbi bahthi Ya, saya belum menemukan hadis ini setelah panjangnya ya pembahasan. Nah, ini ya akhi Ya Allah wa iyyakum. Memang begitulah. Ya, kehati-hatian kita untuk memfonis sesuatu itu harus dilatih dalam diri kita. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab eh, yang ditulis oleh Syekh Utsaimin yaitu Syarah Mumti. Ketika pembahasan tentang masalah hukum berkorban untuk orang yang sudah mati. Beliau menjawab apa? Berkorban untuk orang yang sudah mati tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in. Akan tetapi untuk menghukumi itu bid'ah juga sulit. Akan tetapi untuk menghukumi itu bid'ah juga sulit. Saking waroknya. Ya Syekh Uthaymin rahimahullah ya untuk segera memfonis bahwa itu adalah bid'ah. Subhanallah. Syekh Masyhur Hasan Salman pernah bertanya kepada gurunya Syekh Albani rahimahullah. Ya kepada guru beliau yaitu Syekh Muhammad Nasruddin. Ya Syekh mengenai pembahasan masalah hukum jamaah kedua setelah ya Tahu kan maksud maksudnya? Hukum jamaah kedua. Kenapa engkau tidak mengatakan haram dan engkau hanya mengatakan makruh saja? Padahal ya dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya jelas dan tegas. Kata Syekh Masyhur. Apa kata Syekh Albani? Itu lihat para ulama menunjukkan kepada waroknya beliau. Ya kata beliau laisa li salafun fi hadha. Saya belum punya pendahului pendahulu untuk mengucapkan haram. Saya belum mendapatkan ulama terdahulu yang mengharamkan kata beliau. Makanya beliau Syekh Albani tidak berani mengatakan itu haram. Allahu akbar. Ini sebuah pelajaran adab yang agung kepada kita ya, akhi. Antum para penuntut ilmu juga jangan mudah untuk mengatakan, "Oh, ini enggak enggak ada dalilnya itu bid'ah." Masya Allah Siapa Anda? Ya. Adab beradablah dengan para ulama. Kalau Anda tidak tahu katakan saya belum menemukan fatwa ulama tentang masalah ini. Ya apakah itu bid'ah atau tidak? Ya, Hati-hati, Mas. Ya dalam kita ini meniadakan sesuatu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ini wasiat yang bagus sekali. Di antara faedah tajannubu istikhdami alfadhi ta'zim awil azama litsana'i ala nafsik jauhi lafad-lafad yang menunjukkan bahwa kita ini sedang memuji diri sendiri dan mengagungkan diri sendiri Ya. Terkadang kita ini subhanallah ya akhi masuk di dalam sabda Rasulullah al mutashabbi al mutashabbi bima lam yu'tah kalabisi thawbai zur kata Rasulullah. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak pernah diberikan kepadanya itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya. Terkadang ada orang ya mengucapkan kata-kata yang sebetulnya ya seakan dia ingin dipuji oleh orang bahwa ilmunya banyak. Bahwa ilmunya banyak ketika dia membahas suatu pembahasan. Kemudian dia, dia mengucapkan kata-kata ya. <clears throat> Kalau saya bahas pembahasan ini mungkin akan sampai kepada berminggu-minggu. Seakan-akan ingin menget orang tahu saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Ini sebetulnya kata-kata seperti ini tidak ya, kalau bisa tinggalkanlah. Semua ucapan-ucapan yang seakan-akan kita ingin memuji diri kita atau seakan-akan ya orang ingin tahu bahwa saya ini punya ilmu padahal barangkali nggak sampai seperti itu sehingga akhirnya dia merasa kenyang dengan pujian manusia orang menganggap oh masya Allah si fulan ya ahli hadis padahal boro-boro ya hanya karena apa sebatas dia bisa mentakhrid satu hadis baru bisa mentakhrid satu hadis akhirnya orang-orang memuji dia wah masya Allah dia ahli hadis padahal baru bisa mentakhrid satu hadis ya dan dia merasa puas dengan pujian manusia maka ini masuk sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'tah, kalabisi thawbai zur," kata Rasulullah. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, itu seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Subhanallah. Ya. Di antara wasiat yang beliau sampaikan kata beliau taqabbulu an-naqdi wan nushi bi sadrin rahbin. Terimalah nasihat itu dengan hati yang lapang. Terima nasihat dengan hati yang lapang. Selama nasihat itu ilmiah, jelas dalilnya, dan kita tahu hak di situ. Ya, apa sih susahnya kita untuk menolak? Bukankah ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi 'alal batil? Ya kembali kepada kebenaran itu bukankah lebih baik daripada kita ngeyel di atas kebatilan? Ya enggak? Ya apa sih? Terkadang rasa malu itu. Ah, kalau saya kembali kepada ya kebenaran, malu saya apa kata orang? Jauhi apa kata orang. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita di hadapan Allah nanti. Kalau memang nasihat itu betul, sahih, apa sulitnya untuk kita terima? Tapi juga yang memberikan nasihat pun juga harus memberikan adab-adab nasihat. Seperti nasihatnya jangan di depan orang. Ya. Kata Imam Syafi'i tajannabni ya an-nasihata fil jamaah jauhkan aku untuk engkau nasihati aku di depan orang jangan kenapa kata beliau karena nasihat di depan jamaah itu itu bukan nasihat kata beliau tapi mencat mencela la timaah, aku tidak suka itu maka kata Imam Syafi'i kalau ternyata kamu maunya nasihatin aku di depan orang, ya jangan salahkan kalau saya nggak terima kamu. Kata Imam Syafi'i. Kalau kamu nasihatin orang di depan, kemudian ditolak oleh orang itu, jangan salahkan ente juga, ente juga yang salah. Kenapa nasihatin orang kok di depan orang gitu loh? Ente aja kalau dikritik atau dinasihatin di depan orang siapa yang mau gitu kan? Subhanallah. Makanya ya Ibn Hibban mengatakan Nasihat itu adalah yang engkau sampaikan kepada orang secara rahasia. Sedangkan kalau engkau sampaikan di depan orang-orang itu bukan nasihat kata Ibnu Hibban dalam kitab Raudatul Uqala. Juga menyampaikan nasihatnya secara lemah lembut, jangan kasar. Yang ketiga juga sebutkan secara ilmiah. Kenapa loh? Ya, yuk kita bahas benar enggak bahwa itu tidak benar. Sebutkan bukunya, sebutkan ininya, dalilnya. Jelas enak kan? Kalau ini enggak, itu nggak boleh, tahu nggak Ini loh dasar ente dari mana? Ya, pokoknya nggak boleh. Nah, kalau begitu akhirnya adu otot-ototan. Ya siapa yang paling kuat ototnya, siapa yang dia yang menang gitu kan. Itu alfmiro namanya. Ini ikhwatul Islam. Ya. Nasihat terima. Kita ini sangat butuh kepada nasihat. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah paling senang ketika ternyata ada sebuah kesalahan yang kemudian beliau dibenarkan. Itu tanda keikhlasannya. Tanda engkau ikhlas, engkau menerima nasihat. Tatkala kita tahu itu salah. Ya. Itu penting juga. Walaupun memang terkadang akhi azan ya Allah wa yakum menerima nasihat itu ya butuh kepada perjuangan. Butuh kepada apa? Perjuangan melawan hawa nafsu kita. Kemudian di antara wasiat yang disampaikan oleh beliau adamul iktiraf biqillatil mustafidin Jangan merasa sedih dengan sedikitnya orang yang mengambil faidah dari kita. Ya. Fa inna Allah qad yuyassir laka muhadara aw darsan aw kalimah. Ya, karena terkadang Allah memberikan kemudahan kamu ngisi pengajian di mana gitu. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ya kok yang datang sedikit Akhirnya gara-gara yang datang sedikit hati kita jadi ciut. nggak semangat. Itu menunjukkan niatnya kurang ikhlas. Walakad Zakar al zahabi rahimahullah, Imam al zahabi telah menyebutkan sebuah kisah dari Abdurrahman bin Mahdi, semoga Allah merahmatinya. Ia berkata, "Kuntu ajlisu yawmal jumu'ah Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku punya majelis di setiap hari Jumat. Aku punya majelis di setiap, di setiap hari hari Jumat. Ya. Faida itu kalau yang banyak hadir banyak aku gembira sekali. Ya. Wa idza qallu hazintu atau hazantu kalau mereka yang datang itu sedikit aku pun sedih. Fasaal tu Bishr ibn Mansur. Maka aku bertanya kepada Bishr bin Mansur, kenapa kok bisa begitu? Fakola hada majlis susu, Itu majlis yang buruk. Artinya kamu nggak ikhlas, kamu pengen dapat ketenaran. Ya, sebab semang orang ikhlas itu akhi tandanya yang datang banyak sedikit tidak pengaruh, yang penting tujuannya menyampaikan ilmu ya saya wallahi melihat sendiri di Masjid Nabawi di Masjid Nabawi itu kan ada masyayikh yang sedang ngisi ya kursi-kursi itu ada syekh yang hadir tuh banyak sekali ada syekh yang hadir ya sekitar 40 orang lah ada syekh lagi anda lihat yang hadir paling cuma 10 orang ada lagi subhanallah ajibnya yang hadir cuma satu orang. Dia yang ngebacain, gak ada yang dengar. Dia yang ngebacain, dia yang dengerin. Syekh itu tapinya subhanallah datang aja gitu. Alhamdulillah. Suatu ketika yang bacanya nggak ada, sakit. nggak ada, sakit. Tetap aja datang ngomong sendiri Alhamdulillah. Namun nggak ada yang dengar. Allah Apa pengaruh dari apa itu? Ikhlas ya ikhlas Allah kadang kita kita ini yang menyampaikan muhadharah ya ini terpengaruh apa terkena penyakit ujub ya, ketika melihat yang datang tuh wah banyak terkadang muncul apa dia dalam hati kita apa ujub ya ujub ini yang berbahaya ya ini yang berbahaya Qala Imam Malik, berkata Imam Malik, Kuntu ati nafi'an wa ana gulamu hadithis sin ma'a gulamin li. Fayanzilu darajah fayaqifu ma'i wa yuhadithuni. Wa kana yajlisu ba'da subhi fil masjid fala yakadu ya'tihi ahadun. Aku ya mendatangi Nafi' gurunya Imam Malik bersama orang yang masih muda belia bersamaku Iya. Maka kemudian beliau pun ya turun ya dan ber, ber, berdiri bersamaku dan menyampaikan hadis kepadaku. Dan adalah kata Imam Malik, Imam Nafi punya majelis setiap subuh di masjid hampir-hampir tidak ada orang yang datang kepadanya. Tapi terus Imam Nafi menyampaikan apa bin Abi Rabah orang yang membaca dan sering membaca tentang kisah para ulama pasti akan kenal siapa Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ulama tabi'in yang tenar, yang masyhur. Dia tadinya itu budak, hitam, regam, pesek lagi. Tapi karena keilmuannya Allah muliakan dia. Ya. Sampai-sampai khalifah di zaman itu Sulaiman bin Abdul Malik dia datang kepada Atta didapatinya Atta sedang sholat ditunggu sama khalifah iya sampai selesai sholat Atta baru ya khalifah nanya tentang masalah haji setelah selesai Atta sholat lagi padahal yang datang ini presiden mas ya, khalifah ini Atta sholat lagi Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada anaknya, "Hai anakku, jangan kamu lelah menuntut ilmu. Sungguh aku masih ingat bagaimana hina kita di depan hamba saya hitam legam ini." Ya. Dengan keilmuan menjadi mulia apa? Namun majlis apa bin Abi Rabah setiap harinya cuma dihadiri delapan orang. Ya. Delapan orang kalau antum di sini berapa? Coba hitung satu persatu. Ada berapa ini, masya Allah. Atau bin Abi Rabah ulama besar, majlisnya cuma dihadiri oleh delapan orang, tapi delapan delapannya jadi ulama semuanya. Ya. Itu yang diharapkan kan gitu. Walaupun sedikit yang datang, tapi kalau jadi semua, alhamdulillah. Ini banyak yang datang, nggak ada yang jadi. الله المستعان Maka kata beliau fal ibratu laysat bil kathra innamal ibratu fil fil ikhlasi wa fil naf'i al muqaddam li hadzal jam'i ya fala tahqiran min al ma'rufi shay'an itlaqa wabdul ma indaka min al ilmi faqad yahduru indaka khamsa aw arba'ah fayantafi'u minhum wahidun wa yahduru inda ghairika arba'un aw khamsun fayantafi'u minhum khamsa aw sittah kata beliau yang dianggap itu bukan kuantitas, bukan jumlah yang banyak yang hadir ya, bukan. Akan tetapi yang dianggap itu keikhlasan. Ya. Dan manfaat maka jangan engkau kata beliau menghinakan atau menganggap remeh manfaat atau ma'ruf sedikit pun juga sesuatu yang ma'ruf yang engkau sampaikan kepada seseorang lalu kemudian bermanfaat untuk hidupnya subhanallah luar biasa ya wasiat selanjutnya berapa itu Hah? 17 Al-hadar min idhar fil awqati fil bahsi anil umur allati la faidata minha. Ya jangan sampai kata beliau kita menyia-nyiakan waktu untuk membahas perkara yang tidak ada faidahnya. Ya waspada jangan kita menghabiskan waktu kita membahas sesuatu yang tidak ada faidahnya. Enggak perlu kita ini membahas sesuatu yang tidak ada faedahnya. Seperti misalnya ya dulu duluan mana ya ayam sama telur? Apa faedahnya buat ente? Dulu waktu Nabi Adam itu ya menutup auratnya dengan daun-daun apa ya dibahas dicari dalam kitab-kitab tafsir saya nggak dapat udah 100 kitab lagi ngapain ente manfaatnya apa buat agama ente ya Ya barangkali aja itu daunnya manfaat. <laughs> Ya. Itu ashabul kahfi anjingnya anjing apa ya? Anjing helder apa bultuk apa <laughs> apa gitu. Akhirnya habis waktunya buat membahas sesuatu yang tidak wallahi tidak ada manfaatnya buat dirinya, buat ininya. Ya, apa manfaatnya antum membahas masalah seperti itu sih? Memang terkadang ya, akhi manusia itu suka kepada yang sifatnya apa beda sendiri gitu loh ya wah saya punya ilmunya beda sendiri padahal nggak ada manfaatnya ilmu tersebut maka yang kita habiskan waktu kita adalah mempelajari perkara yang bermanfaat habiskan waktu kita untuk membahas masalah-masalah akidah habiskan waktu kita untuk membahas masalah-masalah yang sifatnya ya kembali manfaat untuk kita dan masyarakat kita Coba antum biasakan, ya adakan ah, membahas misalnya. Wah, ada pembahasan misalnya. Ya saya kok belum paham betul sih masalah misalnya eh, apa namanya sedekap itu yang benar gimana ya? Sami Allah liman hamidah di sini apa di sini? Nah, coba saya membahas. Coba antum biasakan seperti itu. Manfaat Antum cari bukunya, bu, bu, ya cari ke, tanya ke ustadz ustadz yang membahas masalah itu buku apa aja sih? Kalau sudah terjemahkan buruk di mana? Cari, ya, baca, ya. Oh ternyata terjadi ikhtilaf Syekh bin Bas sama Syekh Albani. Beli buku ya Syekh bin Basnya, beli buku Syekh nya, lihat baca di situ. Manfaat buat antum, faida, Ya. Nah seperti ini adalah perkara-perkara yang harus kita fokuskan ya akhul Islam azan ya Allah. Jangan kemudian waktu kita habis buat hal-hal yang tidak manfaat. Insyaallah ya wasiat-wasiat ini akan terus kita lanjutkan sampai selesai. Insyaallah pertemuan yang akan datang pun ya, kita akan masih menyampaikan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Syekh dalam buku ini. Ya baru kemudian kita memulai pelajaran yang lain. Nah. Ada pertanyaan sini, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada buku? Memang akhi mencintai buku itu bukan fitrah manusia. Kalau cinta sama istri fitrah. Cinta sama anak fitrah. Cinta sama buku itu muktasab ya, mengikuti cinta kita kepada ilmu. Sebab tidak mungkin ya muncul rasa cinta kepada buku kalau kita tidak cinta kepada ilmu. Maka dari itulah ya, yang harus antum tanamkan adalah kecintaan antum kepada ilmu dengan banyak menuntut ilmu. Ya. Yang kedua yaitu ya kecintaan ilmu itu dengan cara apa? Ya tadi yang pertama dengan banyak duduk di majelis taklim. Yang kedua yaitu membiasakan diri untuk membahas permasalahan-permasalahan yang penting. Sehingga ketika antum membahas, niat antum membahas dan mencari permasalahan yang kita inginkan, saya yakin antum baca buku pun juga tidak terasa satu jam dua jam ternyata sudah lewat akibat dari apa-apa kita memang niatnya ingin mencari gitu ya. dan itu akan menyebabkan seperti Syekh Albani rahimullah pernah beliau membahas suatu hadis kemudian beliau cari-cari hadis sampai beliau naik ke tangga untuk mengambil suatu buku ya ketika perjalanan mau turun dia melihat ada buku yang kok bagus nih dibaca oleh beliau baca baca baca kata Syekh Albani tidak terasa ternyata sudah dua jam saking asiknya di tangga sambil berdiri saking asiknya ngeliatin buku ini wah tidak terasa kata Syekh Albani sudah dua jam ya karena adanya pembahasan yang kita ingin cari nah dengan membiasakan seperti itu lama-lama akan mulai yang ketiga diantaranya juga yaitu dengan cara memberikan jadwal khusus baca buku. Kemampuan orang baca buku beda-beda. Ada orang diberikan oleh Allah kemampuan luar biasa. Mampu dia baca buku 4 jam karena memang sudah betul-betul tertanam dalam hatinya asal rasa cinta kepada ilmu. Ada orang terkadang seperempat jam aja 15 menit aja udah teler Kenapa? Belum ada kebiasaan. Ya. Sekarang anak tanya sama antum dulu antum waktu sekolah baca buku biologi satu jam kuat nggak? Hah? Antum dulu waktu sekolah baca buku matematika mati-matian itu sampai mati-matian baca ngapalin rumus yang susah ax plus bx apa lagi, ya Kenapa? Ada motivasi kan? Iya. Ya, kita motivasinya keikhlasan. Ya, motivasi kita pahala akhirat. Itu lebih bisa mengekalkan. Ya. Nah, ketika antum berikan jadwal ya udahlah saya mampunya sedikit demi sedikit. Yang penting rutin. Ya satu hari misalnya antum 15 menit buat baca, alhamdulillah. Asal rutin, yakin akan tambah. Asal antum rutin dibiasakan setiap hari, ya yes, ada 15 menit buat baca dan tidak diganggu, fokuskan. Nanti lama kelamaan, wah, tambahnya 15 menit kurang sih. Setengah jam tambah. Dibiasakan setengah setiap hari setengah jam baca buku faidah Allah. Lama kelamaan pengen nambah lagi satu jam Akibat dari apa? Bisa karena biasa. biasa kata orang Indonesia begitu. Bisa karena biasa. Kenapa nggak biasa? Karena ya, kenapa nggak bisa? Karena belum belum biasa. Ya maka dari itu ikhwatul Islam ya, pembiasaan ini penting. Allah penting. Cuma ya itulah berat. Ya kan? Ya terkadang ada aja Ustadz menyanyi dan mendengarkan lagu itu kan haram. Bagaimana dengan sikap kita di mana-mana pasti ada musik ya, di tempat kerja, ya, di angkot, ada aja. Akhi yang berdosa itu orang yang mendengar dan memperhatikan serta meresapi. Itu yang dosa. Makanya dalam bahasa Arab dibedakan antara sami'a wastama'a. Sebatas mendengar lewat tapi kita tidak itu namanya sami'a. Tapi kalau sudah mendengar dan memperhatikan dan meresapi namanya istama'a. Yang enggak boleh itu kata para ulama istima. Adapun sebatas sama, sebatas mendengar saja tanpa kita itu enggak dosa. Sulit kita untuk antum yang mau pergi ke plaza misalnya, mau belanja. Ngomong dulu, "Pak, tolong matiin, saya mau masuk." Enak aja siapa ente gitu <laughs> ya. Masuk gimana lagi? keadaannya. atau antum tidak mendengarkan sambil kecuali kalau antum mendengar, wah ini lagunya enak juga ya. Udah gitu hampir goyang-goyang kepala lagi. Wah ini bahaya. Ya. Dosa itu. Apa betul Zaidah bin Kudama bersendirian dalam menggerakkan jari pada saat tahiyatul masjid menyelisih 20 orang rawi? Betul. Bahkan menyelisih Sufyan Athauri yang lebih fiqh daripada Zaidah bin Kudama. Sehingga dari situlah Syekh Mukbil mengatakan menggerak-gerakan jari itu musyad. Akan tetapi Jumhur ulama menganggap bahwa sesuatu yang disebut syaj menyelisih bukan sebatas dari kesendirian tapi juga dari penyelisihan secara makna. Lafaz seperti makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa walaupun Zaidah bin Kudama bersendirian di dalam menggerak-gerakan jali akan tetapi tidak bertentangan dengan periwetan 20 orang tersebut yang menyebutkan isyarat. Memang 20 perawi sebatas mengatakan isyarat tidak disebutkan tahrik. Nah, persendirianlah Zaidah menyebutkan tahrik sehingga kata-kata tahrik ini dianggap syad. Tapi Syalbani memandang bahwa tahrik tidak bertentangan dengan isyarat. Karena setia tahrik itu sudah pasti isyarat. Maka beliau di sini. Yang kedua bahwa tidak ada satupun ulama zaman terdahulu yang mendoifkan. Ya, Ulama-ulama zaman terdahulu rata-rata mensahihkan. Seperti Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam Baihaqi, Imam Nawawi mensahihkan. Ya, maka dari itu siapa yang menggerakkan ya, maka itu sunnah, siapa yang tidak menggerakkan pun juga tidak apa-apa. Ya, al-khilaf dalam masalah ini ya ijtihad seperti ini tidak menyebabkan kita saling menyesatkan Bolehkah menolak sesuatu yang, dipopu, yang dipopulerkan tapi tidak populer? Apa itu maksudnya? Menolak sesuatu yang dipopulerkan tapi tidak populer. Apa dulu mas yang dipopulerkan? Hah? Apa yang yang tidak yang dipopulerkan apa? Bentuknya apa? Barang apa-apa <laughs> gitu. Kita nggak paham gitu kan. Ini pertanyaannya kok gini. Diperjelas ya, pertanyaannya diperjelas. Tentang masalah kunut subuh bagaimana Ustaz? Warok kita apakah kemudian kita mengatakan bid'ah atau tidak? Ya, masalah mengucapkan sesuatu itu bid'ah atau tidak sesuai dengan apa? Hah? Sesuai dengan yang antum pelajari. Antum sudah mengumpulkan dalil dari pendapat yang mengatakan sunnah, antum sudah mengumpulkan dalil dari pendapat yang mengatakan bid'ah, kemudian antum apa namanya lihat dari berbagai macam ini dengan kemampuan yang antum miliki dari usul fikih dan yang lainnya maka kemudian antum merasa tampaknya ini tidak mungkin apa belum bisa dikatakan bid'ah hak antum berhak untuk mengatakan ini belum bisa dikatakan bid'ah kenapa karena dalil-dalil mereka yang mengatakan sunnah pun juga cukup cukup kuat dan mereka yang mengatakan bid'ah pun bisa dijawab dengan jawaban seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bagi mereka yang kemudian mempelajari dan sudah sampai ternyata ini bid'ah, dia pun berhak untuk mengatakan bid'ah. Tapi ini misalnya masalah-masalah ikhtilaf yang sifatnya ijtihadiyah. Yang tidak boleh kita saling menyesatkan karena masalah itu. Kenapa? Karena Akhi, masalah bid'ah kunut subuh itu bukan kesepakatan ulama, bukan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ya ashabul hadis la yub, ya, ya la, apa para ashabul hadis la ya'tabiruna bid'ah, tidak menganggap itu bid'ah. Ini pendapat ashabul hadis yang sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Maka dari itu masalah kunut subuh bukan perkara yang perlu kita ramaikan. Siapa yang memandang bahwasannya itu adalah bid'ah sesuai dengan keilmuannya, silakan dia mengucapkan sesuai apa yang dia fahami, yang dia sampai kepadanya ilmunya. Tapi tidak boleh dia mengatakan siapa yang tidak berkata bid'ah dia sesat. Nah ini yang salah. Kenapa? Karena ini masalah ya, ikhtilaf yang sifatnya mutajadib. Beda tentang masalah yang sifatnya jelas para ulama sepakat. Seperti Allah bersama Allah bersama di atas arash seperti orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Tidak bisa kemudian kita katakan siapa yang mengatakan di mana-mana silahkan. Oh tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah jelas dalilnya ya terang bagaikan matahari siang bolong. Ya, secara dalil akal maupun nakal. Nah ini ikhwatul Islam azan ya Allah. Jadi kita harus bisa membedakan antara ikhtilaf yang sifatnya ya mutajadib dan ikhtilaf yang jelas salah satunya berada di atas kebatilan. Ini ya, sehingga dari situ kita bisa membedakan dalam sikap Bagaimana cara memilihkan sekolah untuk anak perempuan emang muskilah di zaman sekarang ini. Ya, nyari sekolah yang deket-deket rata-rata ikhtilat. Ya enggak? nyari yang gak ikhtilat jauh safar lagi gimana itu makanya Syekh Musa Syekh, Musa, Muhammad bin Musa Al Nasr pernah ditanya gimana Syekh keadaannya seperti itu kata Syekh kalau memang ternyata anak perempuan tersebut tinggal di asrama di antara para orang-orang yang sikoh dan dipercaya dan dia aman boleh lil hajah iya Kalau kita yakin hadis ini sahih tapi tidak ingat siapa yang meriwayatkannya, boleh nggak disampaikan? Boleh. Ya, selama kita yakin hadis itu sahih dan kita betul-betul hafal dan kuasai. Ya, tapi kita lupa siapa sih Bukhari apa Muslim apa siapa. Boleh nggak jadi masalah? Ya sampaikan, tapi kalau antum sampaikan dengan siapa yang meriwayatkannya, itu lebih ahsan. Ya. Itu lebih ahsan atau setidaknya antum rujuklah buku yang pernah antum pernah temukan hadis itu di mana. Mikot di bendara Jeddah apa benar Ustadz? Jenas tidak benar. Mikot orang Indonesia itu dari Yalam, Yalam Lam. Maka siapa yang melewati mikot dalam keadaan dia tidak berihram padahal dia niatnya sudah haji, dia berdosa. Namun terjadi ikhtilaf apakah dia wajib dam atau tidak. Jumhur mengatakan wajib dam. Ya. Maka dari itu ya mereka yang sampai di Jeddah harusnya dia balik lagi ke mana? Ke Yalamlam. Di Yalamlam baru dia pakai ihram kemudian atau yang enaknya antum yang haji itu sudah siap-siap di pesawat ketika nanti biasanya disampaikan sebentar lagi kita akan melewati Yalam Lam Mikot. Kemudian nanti akan diberitahu Yalam Lam akan sudah le, apa lewat. Segera antum ya mengucapkan lebaik Allahumma hajjan Umroh. umrah. Setelah sampai bendara sudah antum sudah dalam keadaan ihram. Antum sudah berpakaian ihram juga. Ya adapun kemudian memulai ihram di bandara Jeddah maka Jeddah bukan mikot. Mikot untuk orang Indonesia dari Yaman biasanya datangnya itu lialam lam. Ustadz kalau saya sholat berjamaah dengan ahli bid'ah waktu duduk tahiyat untuk menggerak-gerakan telunjuk saya, saya merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Kok nggak nyaman gitu loh? Emangnya ahli bid'ahnya ngeliatin ente aja gitu. Hah? Atau ahli bid'ahnya nggak nyamannya kenapa? Lah selama dia tidak memberikan memberikan apa mudarat apa-apa ke antum cuma antum aja perasaannya cuma nggak nyaman ngapain? Kita amalkan sesuai dengan yang kita yakini. Allahumma kecuali kalau memang menimbulkan mudarat besar tapi cuma gerak gerakan anak kira nggak nggak menimbulkan ya mudarat besar. Memang sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa orang yang menggerak-gerakkan petunjuknya ketika sholat batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah menggerakkan lebih dari tiga kali katanya. Memang betul dikatakan sebagian Syafi'iyah mengatakan tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi apa? Bagaimana batal sementara hadisnya sudah soheh? Tapi Imam Nawawi mentakwil hadis itu. Ya. Masalah zikir setelah sholat antum bisa bisa rujuk ya bukunya Ustaz Yazid yang berjudul Doa dan Wirid itu disebutkan dikir-dikir setelah sholat. Rujuk aja di situ. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang kita ketahui hukumnya bid'ah, tapi kita nggak tahu, nggak hafal dalilnya. Ya, Mas, kalau ente ngapalin dalil itu bid'ah nggak bakalan ala dada di dunia ini. Kenapa? Karena disebut bid'ah karena nggak ada dalil kan gitu. Makanya lucu. Ya, saya mau mengatakan ini hukumnya bid'ah tapi nggak hafal dalilnya. Ya ngapain dia hafalin? Orang nggak ada dalil kok. <laughs> Cukup kita katakan tidak ada dalil selesai gitu kan. Itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada dalil. Ngapain dia pada hafalin dalilnya? Ya. Cuma masalahnya antum mengatakan bid'ah itu siapa yang mendahului antum yang paling penting gitu loh. Siapa yang mendahului antum? Ulama mana? Ya, kalau misalnya ada ulama, di antum sudah pernah mendengar Syekh bin Bas atau ada ustadz menyampaikan bahwa ada ulama fulan mengatakan itu bid'ah dan yang benar bahwa ini adalah bid'ah. Jadi masalah. Ketika antum sampaikan, ya barangkali antum bisa berhujah. Ya sepanjang sepengetahuan saya ya dan yang saya pelajari juga kayaknya nggak ada nggak ada dalilnya tuh untuk mengatakan bid'ah cukup mengatakan tidak ada dalil kalau untuk mengatakan ini hukumnya wajib baru pakai baru antum hafalkan dalilnya ya makanya aneh kalau ada orang bertanya begini hei sampean kamu itu mengatakan bid'ah apa dalilnya kan lucu apa dalilnya itu bid'ah Aneh nggak? Aneh. Ya. Makanya ada sebuah buku yang mengatakan ya kata siapa tahlilan itu bid'ah. Coba tanyakan kepada orang itu. Kamu yang suka nanya kepada kita mana dalilnya? Kita balik bertanya mana dalilnya itu bid'ah. Kan lucu. Ya justru karena nggak ada dalil itu jadi bid'ah gitu kan. Itu menunjukkan akan ketidakfahaman dia ya, terhadap hakikat bid'ah bahwa bid'ah itu yang yang ya memang tidak tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya ya radhiyallahu anhu Boleh tidak kita mengambil pendapat seorang syekh Contohnya membid'ahkan kunut. Kemudian kita swat di belakang pelaku bid'ah, kita ambil pendapat Syekh bahwa kita harus mengikuti imam walaupun imam membaca kunut. Kalau itu masalah yang sifatnya bid'ah dan bukan sehingga itu menjadi ikhtilaf para ulama. Apakah itu bid'ah atau bukan dan ijtihadnya ikhtilafnya sifatnya tajazub bukan sesuatu yang ijma' ya maka pada waktu itu ya bagaimana kalau misalnya saya punya keyakinan kunut itu bid'ah tapi kemudian di belakang imam saya ikut aminkan loh berarti saya ikut bid'ah dong ya, saya berbuat bid'ah ya menjadi ikhtilaf para ulama ahlu sunnah di zaman ini Syekh Uthaymin mengatakan tetap ente ikut mengangkat tangan. Padahal Syekh Utsaimin mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh. Dalilnya apa? Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud di mana Abdullah bin Mas'ud waktu itu haji bersama Utsman bin Affan. Nah, ketika ya di Mina Utsman bin Affan sholat tuhur 4 rakaat. Padahal kata Ibnu Mas'ud, aku ini haji bersama Rasulullah, beliau haji sholat cuma dua Dua rakaat. Rasulullah tidak pernah safar itu menyempurnakan sholat. Selalu dua rakaat, dua rakaat. Uthman bin Affan, mengapa beliau melaksanakan sholat dua empat rakaat? Karena berijtihad bahwa beliau khalifah. Maka sebagai khalifah seluruh daerah kaum muslimin itu adalah negerinya. Ya. Yang kedua, Uthman bin Affan takut kalau orang-orang Arab Bedawi ketika ia sholat dua rakaat mereka anggap bahwa sholat zuhur cuma dua rakaat banyaknya orang-orang yang bodoh ya akhirnya ditakutkan malah menimbulkan mudorot oh berarti sholat zuhur cuma dua rakaat maka Imam uh, eh, Uthman bin Affan berijtihad beliau sholat tetap empat rakaat dengan ijtihad itu tapi Ibnu Mas'ud menyalahkan perbuatan Uthman kenapa? karena Rasulullah tidak pernah melakukannya Rasulullah cuma dua rakaat. Akhirnya Ibnu Mas'ud sholat di belakang Utsman, tetap empat rakaat. Ditanya oleh muridnya Ibnu Mas'ud, engkau mengak, tadi mengingkari, tapi engkau tetap sholat empat rakaat di belakang Utsman. Kata Ibnu Mas'ud, al khilafu syar. Berselisih itu buruk. Dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya dalam permasalahan yang sifatnya ijtihadi seperti masalahnya kunut subuh. Ya. Sebagian lagi mengatakan oh nggak boleh sama sekali. Kalau kita punya keyakinan itu bid'ah nggak boleh. Sebagian lagi memberikan perincian tergantung kalau ternyata ya keadaan antum seperti Ibnu Mas'ud di mana Ibnu Mas'ud itu orang yang didengar perkataannya agung orangnya sehingga kalau dia menyelisi Uthman bin Affan bisa terjadi pecah dan mudorot, maka pada waktu itu tetap ikut imam karena mudorotnya besar tapi kalau antum siapa antum nggak bakalan dilihat orang nggak bakalan dengan orang ya antum mau angkat tangan nggak angkat tangan nggak mudorot buat manusia maka kata ya, dan ini yang dipilih oleh Syekh Albani yang seingat saya lebih baik tidak ya dalilnya mana sama-sama berdalil dengan kisah Abdullah bin Mas'ud Cuman cara pemahamannya beda. Itulah ya akhi ya para ulama. Ya. Terkadang dalam satu kisah, dalam satu dalil pemahamannya berbeda. Allahu akbar. Ya ini saja yang bisa sampaikan subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.